Orang yang paling mewah hidupnya di dunia, yang paling kaya raya. Namun akhirnya dia menjadi penghuni neraka. Maka dia dicelupkan ke dalam neraka satu celupan, kemudian dikeluarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Wahai fulan, pernahkah engkau merasakan kebahagiaan?" Pernahkah engkau melihat kemewahan? Maka dia mengatakan, Demi engkau wahai Tuhanku, aku tidak pernah melihat kebahagiaan, aku tidak pernah merasakan kemewahan sama sekali. Sebaliknya akan didatangkan orang yang paling melarat di dunia, yang paling sengsara hidupnya di dunia, namun kemudian dia akhirnya menjadi penduduk surga. Dia pun dicelupkan ke dalam surga satu celupan saja, lalu kemudian dikeluarkan. Allah bertanya kepadanya, wahai fulan, pernahkah engkau merasakan kesusahan? Pernahkah engkau melihat kemiskinan? Maka dia mengatakan, demi engkau wahai Tuhanku, aku tidak pernah melihat kemiskinan, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan di dunia sama sekali. Subhanallah. Satu celupan surga melupakan semua kenikmatan yang satu celupan di surga merasa melupakan semua kesusahan yang pernah dirasakan oleh orang paling sengsara di dunia. Sebaliknya satu celupan neraka saja itu sudah membuat orang yang paling mewah hidupnya di dunia menjadi lupa akan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan saat di dunia. Itulah perbedaan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Dan perbedaan antara Siksa dunia dengan siksa akhirat tidak ada bandingannya sama sekali. Maka sungguh merugi orang-orang yang mengorbankan akhiratnya untuk dunia. Mengorbankan khamr akhirat untuk khamr dunia. Mengorbankan bidadari-bidadari akhirat untuk wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك يقول الله تبارك وتعالى هل تريدون شيئا أزيدكم Kalau penduduk surga sudah masuk ke dalam surga mereka, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Maukah kalian aku berikan bonus?" Mereka pun mengatakan, "Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana Alam tudkhilna al-jannah? Alam tudkhilna al nar Bukankah engkau sudah putihkan wajah-wajah kami? Engkau sudah masukkan kami ke dalam surga dan hindarkan kami dari neraka. Nikmat apalagi yang ingin engkau tambahkan? Ini sudah luar biasa nikmat. al hijab fama u'tu khairun mimma khairan minan nadhari ila wajhi rabbihim azza wa jalla fama u'tu أحب ahabba ilaihim minan nadhari ila wajhi rabbihim azza maka Allah Subhanahu wa taala kemudian membuka tabir dan para penghuni surga itu tidak pernah mendapatkan kenikmatan, merasakan kenikmatan yang lebih besar daripada nikmat untuk melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, mereka akan mendapatkan al-husna, yaitu surga. Dan ada tambahannya. Tambahannya adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang lebih nikmat daripada nikmat surga itu sendiri. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri kepada Tuhan mereka wajah-wajah itu melihat. Inilah nikmat surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya orang yang berada di tingkat bawah itu melihat tingkat-tingkat di atasnya seperti penduduk bumi melihat bintang di langit. Itu perbedaan tingkatan antara surga yang di bawah dengan surga yang di atas. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kedudukan itu hanyalah kedudukan para nabi dan rasul. Kami tidak bisa sampai kepadanya. Maka Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW mengatakan, iya, kedudukan para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman kepada Tuhan mereka serta kepada rasul. Sebaliknya, surga yang paling rendah adalah milik seseorang yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang pertama kali keluar dari neraka. Kita mengetahui bahwasanya ada di antara umat Islam ini yang harus dicuci dulu di, di neraka. Mereka meninggal dalam keadaan Islam, tapi keburukan mereka lebih banyak daripada timbangan kebaikan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa mereka ini maka mereka harus masuk ke dalam neraka dahulu dan di antara mereka yang harus masuk ke dalam neraka dahulu itu akhirnya ada satu orang yang terakhir sekali dikeluarkan dari neraka. Dia dikeluarkan dalam keadaan merangkak, keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Maka dia disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan kepadanya, "Wahai fulan, masuklah ke dalam surga." Utkhulil jannah. Maka dia masuk ke dalam kemudian melihat-lihat Semuanya sudah penuh katanya. Ya Rob, innal jannata mal'a. Wahai Tuhanku, surganya sudah penuh. Udhulil jannah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk saja. Tapi dia masih ragu. Lihat lagi ke dalam, semuanya sudah terkafling. Ya Allah, surganya sudah penuh. Masuk surga. Tiga kali baru di akhirnya masuk surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, Inna laka fiha Mali mulukid dunia wa ashru mirar. Sesungguhnya kamu di surga ini akan mendapatkan apa yang dulu dimiliki oleh para raja di dunia dan sepuluh kali lipatnya. Di dunia kita hidup bersama keluarga kita yang tercinta. Mereka menjadi pelengkap kebahagiaan kita di dunia. Kita hidup bersama mereka dalam satu atap berbahagia bersama mereka dan setelah mendengarkan tentang kenikmatan surga, tingkatan-tingkatannya kita barangkali bertanya-tanya, ya, apakah nanti di surga kita bisa masuk surga di tempat yang sama, di tingkat yang sama. Menikmati kenikmatan surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang sama tanpa, terpisahkan. Sementara kita mengetahui bahwasanya tidak semua umat Islam, tidak semua umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Sebagian akan masuk neraka. Bahkan kekal di dalamnya. Kemudian yang masuk surga pun mereka berada di tingkat-tingkat yang berbeda sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Maka nanti di surga apakah kita bisa tinggal dan hidup bersama orang-orang yang kita cintai? Ini adalah pertanyaan yang mungkin timbul ketika kita berbicara tentang surga dan tingkatan-tingkatan surga. Jawabannya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur. "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim." Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan pula kami akan angkat keturunan mereka pada tingkatan orang tua dan kami tidak kurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Masing-masing orang itu sesuai dengan apa yang telah dia usahakan sendiri. Coba kita renungi bersama ayat ini. Kita pahami bersama kandungan ayat ini. Dan orang-orang yang beriman. Kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan pula maka kami akan angkat keturunan mereka ke dalam tingkatan ayah dan ibu, ke tingkatan orang tua. Jadi kalau seorang bapak mukmin muslimnya dan meninggal dalam keadaan Islam. Kemudian anaknya juga mengikuti dia dalam keimanan. Masuk Islam juga dan meninggal dalam keadaan Islam. Maka kalau sampai keduanya berhak atas tingkatan surga yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat si anak kepada tingkatan bapaknya. Meskipun amalan si anak tidak sama dengan amalan bapaknya. Meskipun kesalehan si anak tidak sama dengan kesalehan bapaknya. Akan diangkat sebagai bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahum min amalihim min dan kami tidak akan kurangi sedikit pun pahala amalan mereka. Dan pengangkatan kedudukan anak ke kedudukan bapaknya tadi tanpa harus mengorbankan kedudukan tinggi bapaknya. Maksudnya misalnya kalau seandainya sang ayah ya, berhak menduduki surga tingkat yang ketiga misalnya. Dan si anak hanya berhak mendapatkan surga tingkat pertama. Maka Allah tidak membuat kompromi misalnya dengan menempatkan keduanya di tingkat dua misalnya. Jadi bapak turun satu tingkat, ayah naik satu eh, bapak turun satu tingkat, anak naik satu tingkat misalnya. Enggak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan angkat si anak ke derajat bapaknya. Bapaknya gak dizalimi. Ini makna dan kami tidak akan kurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Kullu mri'in bima kasaba ya, masing-masing orang itu sesuai dengan apa yang telah dia usahakan sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa an laisa lil insani illa ma Dan seseorang itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali yang dia usahakan sendiri. Ini kaidah umumnya. Kalau kita ingin kemuliaan di surga, kebahagiaan di surga kita harus mengusahakannya sendiri. Jangan tunggu orang lain beramal untuk kita. Ibnu Katsir rahimahullah taala saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kemurahannya. Di mana dia akan mengangkat derajat keturunan seorang mukmin kepada tingkatan orang tua mereka. Meskipun mereka tidak sama dalam kesalehan meskipun mereka tidak sama dalam amalan. Kemudian mengumpulkan mereka dalam tingkatan yang paling baik, yang paling tinggi. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertanya-tanya apakah mungkin kita berkumpul dengan keluarga kita orang-orang gitu sebenarnya jawabannya iya mungkin. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan dan ini ayat ini adalah menunjukkan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak dengan barokah amalan orang tua mereka. Allah memberikan anugerah kepada anak dengan barokah amalan bapak mereka. Bapak mereka telah beramal lebih banyak, dia lebih soleh dari anaknya. Maka Allah memberikan anugerah kepada si anak dengan barokah amalan dari dari bapak mereka. Adapun anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua dengan barokah amalan anak-anak mereka adalah dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad Allah eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yarfa'ul mu'mina ad-darajata fil jannah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang mukmin di surga. Maka ketika sudah masuk surga orang ini heran. Dia mendapati tingkatan surga yang sedemikian tinggi sementara dia merasa tidak berhak untuk mendapatkan tempat yang tinggi itu. Maka dia mengatakan, Ya Allah, dari mana saya bisa mendapatkan tempat yang tinggi? Annani Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Bistighfari waladika Dengan istighfar yang dilakukan oleh anakmu. Anakmu itu selalu beristighfar untukmu, memintakan ampunan untuk wahai fulan. Maka kami angkat derajatmu sekarang di surga karena amalan anakmu, istighfar anakmu. Ini sebaliknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada orang tua dengan barokah amalan anaknya. Jadi masing-masing dari ayah dan orang masing-masing dari bapak dan anak atau ibu dan anak bisa saling memberikan syafaat di surga nanti. Mereka bisa berkumpul bersama-sama. Dan syaratnya kalau kita lihat mudah saja. Yang penting orang tua iman meninggal dalam keadaan Islam, ya, kemudian anak-anak juga Islam, ikut Islam dan meninggal dalam keadaan Islam itu. Asal itu terjadi meskipun si anak, ya, meskipun si anak katakanlah ya, masih belum sesuai dengan harapan orang tuanya, masih kadang-kadang nakal, ya, masih kadang-kadang jatuh dalam maksiat, bahkan mungkin maksiat yang besar-besar. Ya. Tapi asal ayah dan anak meninggal dalam keadaan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengumpulkan mereka di surga pada tingkatan yang sama. Adapun kalau sampai terjadi kafirnya salah seorang di antara mereka, orang tua meninggal dalam keadaan kafir misalnya, atau sebaliknya si anak yang meninggal dalam keadaan kafir, maka di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak berlaku bagi mereka syafaat dari orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Dan jangankan kita orang-orang biasa yang banyak berlumur dosa dan barangkali tidak banyak amalan seperti amalan orang-orang soleh pada zaman dahulu. Nabi Ibrahim alaihi salam saja tidak bisa memberikan syafaat untuk orang tua beliau. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahanda beliau di, surga, eh, di akhirat pada hari kiamat. Dan ayah beliau yang namanya siapa Azar. Yang namanya Azar ini dalam keadaan kusut masai dan berdebu. Kotor. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahanda beliau, "Wahai ayahanda, bukankah ayahanda ananda sudah sudah ingatkan ayahanda dahulu? Bukankah aku sudah ingatkan? Jangan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Iya wahai anakku Hari ini aku tidak akan membangkangmu lagi. Aku tidak akan menentangmu lagi hari ini wahai anakku. Dia menyesal di saat yang sudah terlambat. Ini bukan lagi waktunya penyesalan. Maka Nabi Ibrahim AS akhirnya berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, Engkau berjanji untuk tidak menghinakanku di akhirat. Maka ya Allah, kalau engkau masukkan ayahku ke dalam neraka, Sesungguhnya engkau telah menghinakanku. Nabi Ibrahim AS masih berusaha untuk mengangkat bapaknya ya, agar jangan dimasukkan ke neraka dan diangkat derajatnya, dimasukkan ke dalam surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai Ibrahim, ini inni haramtuha 'alal kafirin." Wahai Ibrahim, saya telah mengharamkan surga untuk orang-orang yang kafir. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil azar dari sisi Nabi Ibrahim dan berkata kepada Nabi Ibrahim, Wahai Ibrahim, di mana ayahmu? Engkau telah mengambilnya dariku ya Allah. Lihat ke bawah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ke bawah dan melihat Azar, melihat Azar telah berubah menjadi seekor zikh. Zikh itu adalah hina. Pernah dengar hina Pak? Ya, semacam sejenis binatang buas ya, seperti apa? serigala gitu tapi agak gemuk ya agak gemuk kalau orang-orang menyebutnya kata ini binatang paling buruk rupa katanya zabu ya zabu disebut juga dhikh ya. dan Nabi Ibrahim alaihissalam melihat seekor hiena di bawah kaki beliau hiena yang berlumuran berlumuran darah berlumuran kotoran kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil keempat kaki hiena ini dan melemparkannya ke dalam ke dalam neraka ya. Azar harus masuk ke dalam neraka karena memang aturan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Yang meninggal dalam keadaan kafir tidak ada ampun baginya dan mereka akan kekal selamanya tinggal di neraka. Dari apa yang kami sampaikan tadi bisa kita simpulkan bahwasanya syarat ya untuk bisa tinggal bersama orang-orang yang kita cintai di surga itu mudah saja. Betul Pak, mudah ya. Maka para ulama mengatakan ayat ini adalah hiburan bagi para orang tua ya, yang sudah lelah mendidik anak-anak mereka tapi hasilnya masih belum sesuai yang diharapkan. Sebagian anak-anak masih nakal, masih kadang-kadang jatuh dalam berbagai maksiat. Ya. Bahkan mungkin maksiat-maksiat besar. Ini hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Asal mereka tidak sampai keluar dari Islam, ya, maka insya Allah orang tua akan bisa memberikan syafaat untuk anak-anak yang nakal itu. Jadi itu syaratnya mudah saja, namun kalau kita renungkan lebih dalam, ternyata syarat ini tidak mudah. Ya. Syarat ini tidak semudah yang kita kira itu, tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Karena yang pertama tidak ada jaminan bahwasanya kita, anak-anak kita, orang tua kita akan meninggal dalam keadaan Islam. Alhamdulillah kita sekarang dalam keadaan Islam. Tapi siapa yang jamin bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam? Gak ada jaminan. Karena kita senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Paling tidak berapa kali dalam sehari? 17 kali dalam sehari paling tidak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Loh memang Anda belum berada di atas jalan yang lurus kalau masih minta terus jalan yang lurus. Alhamdulillah kita sudah berada di atas jalan yang lurus, tapi kita terus meminta kepada Allah jalan yang lurus agar kita bisa istiqamah di atas jalan ini sampai kita bertemu dengan dengan Allah. Ini nggak ada jaminan. Bahkan banyak orang-orang yang dikatakan ya, atau kita nggak katakan banyak. Ada orang yang pernah dikatakan, pernah disebut sudah membeli surga dengan amalannya. Tapi akhirnya meninggal dalam keadaan kafir juga ada. Pada zaman kita ini ada seorang penulis di Saudi Arabia ya, yang bisa menulis dengan begitu hebat. Karya-karyanya itu luar biasa, membela Islam, membela Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga saking bagus karya-karyanya, maka para ulama mengatakan Fulan sudah membeli surga dengan karya-karyanya ini. Namun para ulama mencatat bahwasanya orang ini punya sedikit sifat punya sifat sombong, ya. punya sifat sombong. Ya. Dia suka merendahkan orang lain, ya. melihat orang lain tidak bisa menulis sebagus dia dan seterusnya. Maka orang yang sudah dikatakan membeli surga dengan karya-karyanya ini akhirnya meninggal dalam keadaan ateis, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada jaminannya. Gak ada jaminan berarti syaratnya ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ini satu, eh, nggak ada jaminan kita akan masuk surga Begitu juga dengan orang tua kita dan anak-anak kita. Itu artinya apa? Artinya kita harus saling bahu-membahu, menjaga agar Islam ini lestari. Agar Islam ini kita pertahankan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di sana ada amalan-amalan ada hal-hal yang disebut sebagai nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman yang kalau kita melakukannya kita keluar dari Islam, keluar dari lingkaran Islam, menjadi kafir meskipun kita masih merasa sebagai orang muslim. KTP kita masih KTP muslim. Dan bisa jadi ada di antara kita orang-orang tua kita, anak-anak kita yang masih melakukan nawakidul Islam ini, pembatal-pembatal keislaman. Di antara contohnya adalah berbuat syirik. Inna la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lain selain itu bagi yang dia kehendaki. Jadi syirik ini membatalkan Islam kita, Pak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wahai Muhammad, kalau kamu ya, berbuat syirik, amalmu sia-sia semuanya. Ini untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW saja. Kalau seandainya beliau berbuat syirik, sia-sia amalan beliau. Ya. Dan syirik ini masih bisa kita temui di masyarakat kita yang mengaku sudah muslim, KTP-nya sudah Islam, masih kadang-kadang terjadi sebagian mereka jatuh dalam kesyirikan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai bentuk syirik akbar yang lain yang mengeluarkan orang dari dari Islam. Seperti yang pernah saya sebutkan, yang pernah saya ceritakan, saya pernah menemukan seorang jamaah haji di Madinah, eh, jamaah haji Indonesia yang membawa sebuah buku panduan doa. Ya. Dalam buku panduan doa ini terdapat sebuah doa yang bunyinya, Ya Rasulullah, Aidhni minan nar. Wahai Rasulullah, lindungi saya dari neraka. Minta kepada Rasulullah SAW yang sudah meninggal. Suatu perkara yang beliau tidak mampu saat beliau masih hidup, apalagi saat beliau sudah meninggal. Diminta untuk melindungi dari api neraka. Ini kata para ulama syirik akbar. Dilakukan oleh seorang muslim berktp Islam. Bahkan bukan hanya seorang muslim, dia datang ke sana untuk haji. Dan mengucapkan doa seperti ini. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Di antara nawakidul Islam adalah praktek sihir. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ Dan tidaklah kedua malaikat itu mengajari seseorang Kecuali sebelumnya mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah ujian untuk kalian, maka jangan kalian kafir. Kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Jadi, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim dua orang malaikat, namanya Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut yang diutus sebagai ujian untuk manusia. Kedua malaikat ini diberikan kemampuan untuk melakukan sihir dan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa untuk mengajari sihir kepada umat manusia sebagai bentuk ujian untuk mereka. Dan kemudian mereka datang kepada banyak orang dan setiap kali datang mau mengajarkan sihir mereka mengatakan dahulu, "Kami adalah ujian untuk kalian." Maka jangan kalian kafir dengan mengikuti ajaran kami Selalu mereka mengucapkan seperti itu. Kata para ulama hal ini menunjukkan bahwasanya praktek sihir itu adalah kekufuran. Karena kalau kita lihat ya, setan ya, tidak membantu orang untuk bisa memiliki ilmu sihir kecuali dengan syarat-syarat yang tidak mudah. Ya. Harus ada tumbalnya, ya. harus ada Quran yang diinjak, ya. harus meninggalkan sholat, harus ini dan itu dengan syarat-syarat yang kadang-kadang sampai membatalkan keislaman kita. Maka sihir juga Praktek sihir juga membatalkan keislaman seseorang. Contoh nawakidul Islam yang lain adalah datang dan percaya kepada tukang kepada dukun dan paranormal. Dalam sebuah hadis riwayat Al Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata kahinan atau arrafan, fasadqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal kemudian percaya dengan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kafir dengan dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini redaksinya, Pak. Ini bukan saya yang mengkafirkan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yang menjelaskannya. Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, kemudian percaya dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan, maka dia telah kafir dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW. Redaksinya seperti itu kafir. Dan kalau kita melihat ya, fakta di masyarakat mengenai praktek sihir, apalagi datang ke dukun kemudian percaya dengan apa yang mereka ucapkan pada paranormal, ya, itu masih banyak sekali kita temui. Ya. Masih dengan mudah kita temui di berbagai e, lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk yang membawa KTP Islam. Di antara bentuk nawakidul Islam atau pembatal keislaman adalah mengolok-olok ajaran agama Islam, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadhiru Qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian beralak-alak? Jangan beralasan. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Redaksinya seperti ini. Jadi pengkafiran dari Allah Subhanahu wa taala. mengolah Allah Subhanahu wa taala. mengolah agama Allah, sebagian agama Allah, mengolok ayat-ayat Allah mengelola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih kadang-kadang kita temui di masyarakat kita termasuk masyarakat muslim menganggap ajaran Islam yang ini katanya seperti kambing ya. menganggap ajaran Islam yang B seperti mengatakan terbelakang tidak relevan ya. mengatakan saudara-saudari kita yang bercadar sebagai ninja teroris dan yang lain ya. Itu mengolok-olok, olok Apalagi kalau dia sadar bahwa saya itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu adalah ajaran Islam. Di antara bentuk nawaqidul Islam adalah meyakini bahwasanya Islam sudah tidak relevan lagi. Islam tidak cocok untuk zaman kita. Atau ada sistem yang lebih baik daripada sistem Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kufrun duna kufur. Maksudnya adalah kafir kecil. Kafir di bawah kafir yang itu loh, yang besar. Jadi kalau hanya sekedar tidak berhukum dengan hukum Allah, itu derajatnya adalah kafir kecil. Dia adalah seperti maksiat yang lain. Enggak sampai derajat kekufuran, enggak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Tapi kalau orang meyakini bahwasanya ada hukum yang lebih baik daripada Islam. Islam sudah tidak pantas lagi dipakai sebagai hukum. Maka meskipun itu hanya sebatas keyakinan dalam hati. Sementara dalam keseharian dia mempraktekkan Islam. Tapi dalam hati dia meyakini bahwasanya Islam nggak relevan lagi. Sistem Islam nggak cocok lagi, ada yang lebih baik daripada Islam. Maka para ulama semuanya sepakat bahwasanya orang yang punya keyakinan seperti ini kafir. Yang ini ini menunjukkan bahwasanya amalan hati itu memiliki implikasi, memiliki dampak, memiliki pengaruh yang lebih besar daripada amalan anggota tubuh. Orang yang tidak mempraktekkan Islam dengan anggota tubuhnya, tapi dalam hati meyakinan meyakini kalau saya bisa saya akan praktekkan Islam. Sekarang dia nggak praktekkan Islam, tapi dalam hati dia mengatakan kalau saya mampu saya akan praktekkan Islam karena itu wajib. Karena itu yang terbaik. Maka dia hanya kufur kecil saja, hanya berbuat maksiat. Seperti kita biasa berbuat maksiat. Adapun kalau orang meyakini bahwa Islam sudah nggak relevan, ya. hukum Islam sudah tidak cocok lagi, ada hukum lain yang lebih baik terhadap hukum Islam, maka semua ulama sepakat bahwasanya orang yang punya keyakinan seperti ini kafir meskipun dia mempraktekkan Islam itu sekarang. Meskipun dia dengan anggota tubuhnya mempraktekkan Islam. Tapi kalau hatinya meyakini seperti itu maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Dan yang seperti ini juga mungkin masih ada di sebagian masyarakat Islam. Di antara contoh nawaitul Islam adalah meninggalkan sholat, ya, menurut sebagian ulama. Jadi pembatal keislaman yang satu ini memang tidak disepakati. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat yaitu bahaya, ya. itu parah, ya. tapi tidak sampai membuat orang keluar dari Islam. Tapi sebagian lain mengatakan tidak, ya. tidak meninggalkan sholat itu sudah cukup untuk mengeluarkan orang dari keislamannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan orang-orang munafik dengan orang-orang musyrik adalah salat. Maka barang siapa yang sudah meninggalkannya berarti dia sudah kafir. Ini redaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang buat aturan seperti ini. Dan kita sebagai umatnya mengikuti beliau. Ya kalau kita lihat redaksinya secara kasat mata kan memang dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kata sebagian ulama yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kafir kecil seperti dalam ayat yang kita sebutkan tadi itu kafir kecil. Karena kadang-kadang Rasulullah menyebutkan kafir, tapi maksudnya adalah kafir kecil. Ya ini harus dipahami oleh umat Islam ya. Jangan begitu melihat kafir berarti sudah langsung dianggap sebagai kafir akbar. Lihat keterangan para ulama dulu. Maksudnya kafir kecil apa kafir kafir akbar. Rasulullah SAW pernah mengatakan sibabul muslimi fusuqan wa qitaluhu kufrun. Memaki sesama muslim itu fasik, maksiat. Dan membunuh seorang muslim itu kafir kata beliau. Maksudnya kafir apa, Pak? Kafir kecil. Membunuh orang lain itu parah. Dosa besar, tapi tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat itu kafir. Dan itu diperkuat oleh perkataan Abdullah bin Syaqir, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Ma kunna nara syai'an min al-'amali tarku kufrun illa sholat." Dahulu pada zaman sahabat, kami tidak melihat ada suatu amalan yang jika ditinggalkan pelakunya menjadi kafir keluar dari Islam kecuali satu, yaitu apa? Sholat. Ini perkataan Syakik bin Salama eh, Abdullah bin Syakik ya bercerita tentang pendapat para sahabat dahulu ya, seperti itu. Dulu kami tidak melihat ada suatu amalan yang jika ditinggalkan mengeluarkan orang dari keislaman kecuali satu. Yaitu apa? Eh, sholat. Ya. Jadi meninggalkan zakat itu parah. Meninggalkan zakat yang wajib itu parah, tapi tidak sampai mengeluarkan orang dari dari Islam. Meninggalkan puasa pada bulan Ramadan itu parah. Tapi tidak sampai mengkafirkan. Tidak haji padahal mampu, itu parah, dosa besar. Tapi tidak sampai melorong orang dari keislaman. Adapun meninggalkan sholat, itu parah, jelas. Semuanya sepakat. Bahkan orang-orang yang mengatakan tidak kafir, mengatakan wajib dibunuh. Imam Syafi'i itu berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat itu nggak kafir. Tapi orang yang meninggalkan sholat harus dibunuh, bukan karena dia kafir, tapi karena memang hukumannya dalam Islam memang seberat itu. Jadi ini ini uh, salah satu nawaitul Islam yang kalau kita lihat ya, di masyarakat itu masih banyak sekali. Bahkan mungkin di lingkup keluarga besar kita atau bahkan keluarga kecil kita ya masih ada orang yang tidak sholat barangkali pak. Jadi dengan ini jelas bahwasanya apa yang sempat kita pikirkan tadi oh kalau begitu syaratnya gampang saja berarti ya sudah ya. Yang penting saya muslim, anak saya muslim. Insya Allah nanti kita akan bertemu di surga bersama-sama. Ya. Kelihatan mudah tapi ternyata setelah kita renungkan lebih, lanjut ternyata tidak mudah ya. Kenapa? Karena yang pertama tidak ada jaminan akan tetap Islam sampai kita meninggal. Kemudian yang kedua ada yang namanya nawakidul Islam pembatal-pembatal keislaman yang kalau kita renungkan ternyata masih banyak terjadi di masyarakat kita. Ya. Jadi bisa jadi kita masih mengaku Muslim tapi sudah tidak Muslim lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena kita jatuh dalam karena kita atau sebagian keluarga kita jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang fatal ini. Maka kalau sampai kita harus berbuat dosa ya. Kalau nggak bisa atau nggak berbuat dosa, usahakan Pak jangan sampai dosa itu adalah dosa-dosa yang besar seperti ini. Dosa-dosa membatal keislaman seperti ini. Karena akibatnya fatal. Kalau sampai kita meninggal di atasnya maka Allah Subhanahu wa tidak akan ampuni dan kita harus berpisah dengan orang yang kita cintai di akhirat nanti. Jadi kita nggak boleh menganggap remeh masalah ini memang itu adalah hiburan bagi kita. Tapi anak-anak tetap harus dididik. Anak-anak tetap harus diarahkan. Kalau mereka berbuat maksiat, mereka berbuat dosa harus ditegur. Nah, ini salah. Nah, jangan lakukan ini. Nah, ayo ke masjid. Harus ada proses pendidikan. Karena kesalahan yang kecil bisa membawa kepada kesalahan yang lebih besar. Orang lama mengatakan az-zina baridul kufur. Ya. Zina itu akan membawa orang pada kekafiran suatu saat. Zina itu maksiat. Dosa besar memang. Ya. Tapi dia bisa membawa orang lain kepada bisa membawa seseorang kepada dosa yang lebih besar bahkan sampai keluar dari Islam. Ya. Jadi harus ada proses pendidikan. Ya. Kemudian juga kita harus mendoakan anak-anak kita. Anak-anak ya. kita butuh doa. Ya. Setelah kita capek mendidik mereka, ya mencarikan mereka sekolah terbaik, pendidikan terbaik, memberikan nafkah yang cukup untuk mereka dari harta yang halal. Kita masih butuh untuk mendoakan mereka. Dan setiap orang tua punya pusaka, punya andalan, yaitu doa yang tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." ada tiga doa yang mustajab, ya, makbul, tanpa ada keraguan di dalamnya. Doa ul walid, wa doa ul musafir, wa doa ul ya. Doa orang tua untuk anaknya. Kemudian doa orang yang sedang safar, sedang bepergian jauh. Yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Ini mustajab. Maka perbanyak doa untuk anak kita ya. Dan ini adalah teladan generasi awal umat Islam. Ya. Memperbanyak doa untuk anak. Bahkan sampai-sampai Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan, "Inni la usalli wa azidu, inni la usalli fa adhkur waladi wa azidu fi sholat. Kadang-kadang saya sedang sholat itu, tiba-tiba kemudian saya ingat dengan anak saya, maka saya perpanjang lagi sholat saya. Kenapa pak? Untuk apa diperpanjang? Hah? Apa kira-kira? agar bisa mendoakan anak-anaknya. Kadang-kadang kita nggak ingat dengan anak-anak kita, tapi kalau pas ingat, mbok ya didoakan kesempatan. Kalau pas ingat meskipun saat keadaan sholat, saat sedang sujud, doakan anak kita. Doakan anak kita. Itu sebab yang pertama. Kata para ulama, ada sebab lain yang membuat Said bin Al-Musayyib, kalau ingat anaknya saat sholat, dia menambah sholat, menambah panjang sholatnya. Kata para ulama, agar Said bin Al-Musayyib ini sampai kepada derajat orang-orang saleh. Agar dia terhitung sebagai orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala karena orang yang saleh itu akan dilindungi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilindungi keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita akan jelaskan sebentar lagi. Jadi orang soleh, orang soleh itu akan dilindungi keturunannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya apa? Dalilnya kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Kahfi. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamain yatimain fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhumā ṣāliḥan fa arada rabbuhumā ay fa fa arada arada rabbuhuma ay yablugha ashaddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun dinding itu. Adapun dinding itu adalah milik dua orang yatim di kota itu atau di desa itu. Dan dulu kedua anak yatim ini memiliki seorang bapak yang soleh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin agar keduanya menginjak dewasa, beranjak dewasa, kemudian bisa mengeluarkan harta karun yang tersimpan di bawah dinding itu sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat Tuhanmu kepada keduanya. Jadi Pak dulu eh, Nabi Musa dan Khidir mengunjungi sebuah kampung, ya, sebuah desa, kemudian mendapati di sana ada sebuah dinding yang hampir roboh, ya, Yang roboh. Nah ternyata dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya dinding ini adalah milik dua orang yatim di di desa atau di kota itu. Dan dulu mereka punya seorang bapak yang soleh. Kata sebagian ulama ini maksudnya bukan bapak langsung, katanya bapak e, kakeknya yang tingkat tujuh, katanya kakeknya tingkat tujuh. Sebagian riwayat menyebutkan seperti itu. Maka karena bapaknya atau kakeknya saleh, ya, Allah Subhanahu Wa Taala ingin agar kedua anak ini beranjak dewasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhirnya mereka keduanya bisa mengeluarkan harta karun yang tersimpan di bawah dinding yang hampir roboh itu. Kata Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang soleh itu, orang soleh itu akan dijaga keturunannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam mendidik anak-anak kita, ya, nggak cukup kita harus, eh, nggak cukup dengan kita menasihati mereka, mengarahkan mereka. Ya. Tapi juga perlu pendidikan keteladanan. Kalau kita mau anak soleh, kita harus soleh juga. Ya. Kita harus soleh juga. Ya. Jadi insya Allah kalau kita soleh bonusnya Allah akan jaga anak keturunan kita insya Allah. Dan kita yakin bahwasanya suatu saat kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Bahkan mungkin perpisahan itu terjadi. Ya. Mungkin perpisahan itu terjadi saat mereka masih kecil, masih belum mandiri. Ya. Tapi kalau kita menjadi bapak-bapak yang soleh, kita menjadi ibu-ibu yang soleh, insya Allah anak keturunan mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kalau kita harus berpisah dengan mereka, bahkan saat mereka masih kecil-kecil, insya Allah kita nggak khawatir. Yang penting kita soleh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga mereka biidnillah. Sebagaimana keterangan ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Dan disunahkan pula untuk memintakan doa kepada orang-orang saleh. Kepada Ustadz yang kita kenal dengan akidah yang bagus, dengan ibadah yang rajin, ya. berbuat baik kepada sesama. Siapa saja orang soleh, nggak harus ustaz. Ya. Mungkin hanya orang biasa, tapi amalan-amalannya banyak. Ya. Imannya kuat, akidahnya bagus, ya. ibadahnya rajin. Sekali-kali datang kunjungi mereka bawa anak kita, Pak tolong doakan anak saya. Ini sunnah generasi awal umat Islam. Ya. Ummu Sulaim pernah mengatakan, saya datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Ya Rasulullah, Allah li Anas. Wahai Rasulullah, tolong doakan Anas. Anas ini anaknya Ummu Sulaim, maksudnya Anas bin Malik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma akthir ma lahu wa waladahu wa adkhilul jannah. Allahumma akthir ma lahu wa waladahu wa adkhilul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Perbanyaklah anak-anaknya dan masukkan Anas ke dalam surga. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Anas bin Malik, saya telah mengubur dengan kedua tangan saya sendiri dari anak-anak kandung saya selain cucu saya 125 orang. Dengan barokah doa dari Rasulullah SAW. Itu yang meninggal sebelum Anas bin Malik. Masih ada anak-anak beliau meninggal sebelum itu. Tapi yang meninggal sebelum beliau dan beliau kubur dengan kedua tangan beliau sendiri 125 orang. Dan kurma saya berbuah dua kali dalam setahun. Kita mengetahui bahwasanya kurma itu hanya berbuah sekali dalam satu tahun. Kalau musim panas, kalau udah akhir bulan Mei, Juni, Juli itu waktunya panen kurma di di negara-negara yang yang menghasilkan kurma. Hanya sekali berbuah. Maka pada zaman dahulu kita nggak bisa punya rutop, tahu rutop kurma kurma basah itu yang masih yang masih setengah mentah, setengah matang itu. Itu dulu kita cuma bisa menikmatinya kalau pas musim panas. Ya, sebelum ada kulkas, sebelum ada freezer itu, orang hanya bisa merasakan kurma basah saat musim panas saja. Alhamdulillah sekarang dengan kemajuan teknologi, orang bisa menyimpan kurma hasil panen di musim panas bisa disimpan sehingga di musim dingin pun mereka masih bisa tetap untuk merasakan buah kurma itu. Dan kurmanya Anas bin Malik sampai berbuah dua kali dalam satu tahun. Kenapa? Karena barokah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik mengatakan, saya sudah melihat yang dua dan sekarang saya sedang menunggu yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Ya, masuk surga yang masih belum tunggu ya. Anak yang banyak sudah terjadi, ya, buah yang barokah berbuah dua kali dalam setahun sudah beliau lihat, tapi ada satu yang masih belum lihat dan masih beliau tunggu yaitu apa? masuk surga dan insya Allah Anas bin Malik akan masuk surga dengan doa dan barokah doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pak intinya ya, intinya untuk bisa berkumpul dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, orang-orang kita cintai di surga, itu kiatnya mudah. Ya. Yang penting apa? kita muslim meninggal dalam keadaan Islam, anak kita juga muslim meninggal dalam keadaan Islam, orang tua kita juga seperti itu. Insya Allah kalau seperti itu kita akan saling memberikan syafaat. Kalau anak yang lebih soleh, dia akan memberikan syafaat untuk orang tuanya. Kalau orang tua yang lebih soleh, maka dia akan memberikan syafaat untuk anak-anaknya. Namun ternyata kalau kita pikirkan lebih dalam, tidak semudah itu. Kenapa? Karena nggak ada jaminan kita akan meninggal dalam keadaan Islam, demikian juga dengan orang tua dan anak-anak kita, maka tetap harus ada yang namanya apa? usaha, harus ada upaya. Nasihat, kesalahan kecil tetap ditegur ya. agar tidak membawa kepada kesalahan yang besar sehingga nanti membawa sebagian dari kita kepada kekufuran. Kemudian ingat jangan sampai jatuh dalam nawakidul Islam ya pembatal-pembatal keislaman dan apa yang sudah saya sebutkan itu hanya contoh-contoh saja. Ya. Masih ada beberapa nama nawakidul Islam yang lain. Coba pelajari lagi. Apa yang lain? Agar jangan sampai kita, orang tua kita, anak-anak kita jatuh dalam pembatal-pembatal keislaman itu. Itulah uh, kiat. Ya. Kalau kita bertanya kiat berkumpul di surga bersama keluarga kita, orang-orang kita cintai, maka inilah kiatnya. Secara singkat, ya. itulah kiatnya dan pesan saya, wahai para orang tua, Jadilah orang tua orang tua yang saleh. Agar keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa memberikan syafaat untuk mereka kalau memang mereka tidak sesaleh kita nantinya. Dan wahai para anak, jadilah anak-anak yang saleh. Jadilah anak-anak yang saleh agar kalian bisa memberi menjadi pemberi syafaat untuk orang tua kalian. Ya. Kalau seandainya orang tua kita, orang tua kalian tidak sesaleh Anda. Ya. Kalau Anda soleh maka Anda bisa memberikan syafaat untuk orang tua Anda, Anda bisa memberikan bakti paling besar untuk mereka. Bakti paling besar untuk mereka adalah mengangkat derajat mereka di surga. Dan kalau kita bisa lakukan itu maka kita sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Meskipun kita di dunia nggak bisa memberikan mereka banyak hal, ya, harta karena kita memiliki keterbatasan-keterbatasan. Insya Allah dengan kesalahan kita kita bisa mengalahkan saudara-saudara kita yang lebih mampu bisa berbakti dengan harta mereka di dunia kalau kita bisa memberikan syafaat untuk orang tua kita di akhirat dan mengangkat derajat mereka di akhirat. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan bagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ya untuk istiqamah dan sabat di atas Islam ya. melindungi kita dan orang tua kita serta anak-anak kita di bawah lindungannya ya. dan kita bisa mempertahankan Islam ini semuanya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai menikmati surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan atau bersama orang-orang yang kita sayangi sehingga semakin lengkaplah nikmat surga yang kita rasakan nantinya. Demikian wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.